Sinar Effendi Murni bekerja sama dengan Denhas Adia Swara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang <laughs> Cepat kemari Wulan. Rombang. Kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. ketepangan bahaya. Sina, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu, Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Oh, menjauh. Tuk tunggal sudah menjauh. Takut itu berawa panas. Tuk tunggal ada di mana, Wira? Tuk tunggal berada di dalam kabut. Eh, ini semua. Ini semua. gampang. Diselingi pula tawa ria penuh canda, serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. Celaka, ulang dari bawah lari Mak Rompang. Iya, ya, ya, ya, ya, Didukung artis-artis terkenal Harry Fadli, Yvonne Rose, Anna Tambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Aku ingin meminta kembang goyangmu ini supaya aku juga punya malam pengantin seperti yang kau alami. Ambillah kalau Mak Rompa mau. Aku ingin jadi pengantin. Aku ingin jadi pengantin seperti yang kau alami, Gandini. Ikutilah episode ke-8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 Seri yang ke-26 ini didukung oleh Ferry Fadli sebagai Batara, Margaret sebagai Andita, Suryadin Tanjung sebagai Kirabumi, Ana Sambayon sebagai Mak Rompang, Aris sebagai Punto, Anis sebagai Ibu Punto, Nario sebagai Kisabrang, Elias sebagai Kiwista, Lili Nur Indasari sebagai Gandini, dan pembawa cerita Neni Sumardi

dia sengaja keluar dari kampungnya untuk menikmati malam bulan purnama. Akhirnya antara keduanya terjadi pembicaraan yang sangat menyedihkan hati. Karena Andita menyampaikan rasa cintanya pada Batara, sementara Batara menolak secara halus. Namun sebelum keduanya bertemu di tengah malam yang sunyi itu, Andita sempat datang ke rumah Punto lalu memberikan sebungkus obat kepada orang tua Punto untuk mengobati luka tangan Punto yang tidak sembuh-sembuh, luka yang diakibatkan oleh racun kembang goyang. Maukah Kang Batara? Maukah memberikan sedikit tempat dalam hati Kang Batara untuk saya? Walau saya tahu bahwa seluruh jiwa raga Kang Batara sudah diberikan untuk Dari. Ah, Andita, dunia kita berbeda. Hidup kita berbeda. Tentu kita tidak mungkin untuk saling mencinta. Apalagi bila cinta kita itu kita wujudkan pada sebuah perkawinan. Aku tidak akan bisa hidup dalam duniamu yang serba maya. Dan kau tentu juga tidak akan bisa hidup dalam duniaku yang serba nyata. Namun yang paling penting, Aku tidak bisa mencintaimu. Karena seluruh cintaku sudah aku berikan pada bulan dari. Jadi, Kang Batara tidak mau memberikan sedikit tempat dalam hati Kang Batara. Untuk saya. Kang Batara mau mengecewakan hati saya. Bukan itu maksudku, Andita. Baiklah. Terima kasih. Saya mau pulang. Tunggu, tunggu dulu Andita. Untuk apa lagi saya menunggu? Kalau saya harus kecewa. Yeah! Ah, aku jadi serba salah. Aku kan sudah bilang berkali-kali padamu, Andita. Kau salah kalau mencintai Batara. Salah. Nah, kini kau merasakan sendiri bagaimana dia menolak cintamu. Dan yang paling aku tidak suka, kau mengemis cintanya seperti harga dirimu murah sekali. Perempuan apa sebenarnya kamu ini, ya? Perempuan pengemis cinta atau apa? Saya tidak tahu harus berbuat apa ketika itu. Sehingga itulah yang terjadi. Kita lebih terhormat dari mereka. Kita tinggal di atas angin, sedangkan mereka tinggal berpijak pada bumi. Kita hidup beribu tahun, sedangkan mereka hanya hidup seketika. Tapi kalau sikapmu seperti itu, seolah-olah kau lebih rendah dari mereka. Seolah-olah kau sama dengan marompang yang hanya bisa menyusahkan dengan tingkah lakumu. Ya, saya salah, Rama. Tolong, tolong perbaiki sikapmu itu. Tekan perasaanmu sedalam mungkin, walau rasa di dalam itu luka perih bukan main. Iya, Rama. Kang Punto. Kang Punto. <laughs> Eh, iya. Uh, uh, yeah. Kenapa Kang Punto seperti orang bingung? Ah, bingung? Siapa yang bingung? Malahan aku merasa gembira malam ini. Kenapa? Ya, karena luka di telapak tanganku sudah sembuh. Nih, Itu masih lihat. luka. <laughs> ah, oh iya iya. Ah, ah, kurang ajar. Padahal kemarin luka Kang Punto sudah mulai sembuh kan? Ah, iya ya. Kemarin luka ini sudah sembuh. Siapa yang mengobati, Kang? Orang tuaku. Tapi dari mana obat itu mereka dapat Aku tidak tahu. Luka Kang Punto kan tidak seberapa berat. Mengapa harus diobati seperti ini? Ya, aku tidak tahu. Apa kata orang tua Kang Punto tentang luka ini? Kata mereka luka ini tidak mau sembuh karena terkena racun kembang goyang. Oh, seenaknya saja mereka bicara. Padahal kembang goyang itu sudah kuambil. Nah, lihat. Luka Kang Punto bertambah parah. Darahnya mulai keluar lagi. Uh, uh, iya juga ya. Tunggulah, akan aku ambilkan obat di rumahku. Uh, ya, pergilah. Tapi jangan lama-lama. Iya, eh, tahu nggak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 Punto, buka pintu. Punto, buka pintu ini. Aduh, pintu ini dipasak dari dalam. Punto! Buka pintu. Ini ibumu, nak. Ada apa? Uh, ini ibumu, nak. Iya, ada apa? Kamu bicara dengan siapa tadi? Ah, aku tidak bicara dengan siapa-siapa, Bu. Ibu kan dengar kamu bicara dengan seseorang tidak, tadi. Tidak, tidak. Ibu kan sudah bilang, tidak baik bicara sendiri. Kalau kamu bicara sendiri seperti tadi, maka kamu nanti bisa gila, Punto. Aku hanya bicara tentang lukaku ini, Bu. Kenapa lukamu? Ya, masih mengeluarkan darah. Uh, mana? Nih. Lukamu ini kan sudah sembuh. Mana darahnya? Uh, uh, iya ya. Mana darahnya? Tadi ada, Bu. Hmm, itu kan perasaanmu saja. Mari Ibu taburkan lagi obat itu di lukamu. Kalau masih terasa sakit. Uh, iya ya. Nah, sekarang tidurlah supaya badanmu menjadi sehat. Uh. Iya, Bu. Kang Punto. Ah, siapa yang memanggil nama aku ya? Kang Punto. Ah, rasa-rasanya aku kenal suara perempuan yang manggil itu. Kang Punto. Ah, Masuklah. Kenapa lama sekali pintu ini tidak dibukakan? Terpaksa aku pecahkan dinding ini ah. supaya aku bisa masuk. Oh, oh, oh siapa kamu? Ah? Aku kan Rusmi. Oh, Rusmi siapa? Rusmi, oh, calon istri Kang ah, Punto. Iya, iya, iya. Eh, kita rasanya pernah kenal. Siapa yang telah membuat kau lupa padaku? kamu, kamu siapa ya? Pasti ada orang yang telah mempengaruhimu sehingga kau lupa padaku. Ah, maaf, maaf. Jangan ganggu aku. Aku betul-betul tidak kenal denganmu. Siapa yang telah mengobatimu seperti ini? Sehingga pada aku pun kau bisa lupa. Padahal aku pulang ke rumahku hanya untuk mengambil ini. Apa itu? Obat untukmu. Ah. Peganglah. Ah, ah, ah. Kau memang harus mati, Punto. Karena kau telah mengkhianati cintaku. <laughs> Aku pertumbuhan darah. Ah! Bunda! Kenapa kau bunuh dirimu dengan belati ini? Oh, Kang! Oh, Kang! Bunda bunuh diri!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 Ya, untuk kesegaran tubuh pria, wanita, tua dan muda, pekerja berat dan olahragawan, minumlah jamu godok cap Gorilla.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 lagi hasil panen hari ini, Kibista? Hanya sebegini, Kisabrang. Eh, hey, jangan main-main. Aku sudah banyak rugi. Kalau Kisabrang tidak percaya, datang saja ke ladang-ladang mereka. Ladang-ladang itu kosong. Panen gagal sekarang ini. Wah, bagaimana bisa? Betul, Kisabrang. Panen di sebelah selatan itu memang gagal. Ah, apa kerja mereka sampai panen bisa gagal, ha? Bukankah mereka tidak punya persediaan untuk membeli bibit? Sehingga mereka hanya menanam dengan sisa bibit yang ada. Ah, kalau begitu, aku akan memberikan mereka bibit. Tapi panen berikutnya mereka tidak akan dapat apa-apa. Mungkin mereka tidak akan mau dengan cara begitu, kisah berang. Ah, kalau mereka tidak mau, seret kemari. Biar aku cambuk mereka. Apakah mereka kira aku ini kisah berang yang dulu? Hah? Aku ini kan sudah jadi pimpinan mereka. Mereka harus ikut apa yang aku perintahkan. Iya, Ki. Nanti akan saya sampaikan kepada mereka. Nah, tidak ada lagi yang harus disampaikan. Kini suruh mereka kerja apa yang aku perintahkan ini. Ngerti? Iya, Ki. Iya, Ki. Begitulah Den Ayu. Begitu tekad mereka pada Den Ayu. Karena mereka sadar bahwa sawah yang mereka kerjakan sekarang ini adalah sawah milik Rekso. Maka separuh dari hasil panen mereka berikan pada Den Ayu. Apalagi mereka mendengar bahwa Den Ayu sekarang sudah mempunyai seorang bayi. Mereka senang sekali. Dan sebagai tanda kegembiraan, mereka mengirimkan hasil panen ini. Aduh, banyak sekali Kiwista. Siapa yang menceritakan bahwa aku sudah punya bayi Kiwista? Dua orang pengawal yang menjaga Den Ayu di sini. Bukankah keduanya bekas anak buah Den Ayu di dalam pasukan pengintai dulu? Dan bahkan yang mengirim hasil panen ini adalah bekas anak buah Den Ayu uh, yang tinggal di selatan desa. Oh, mereka ternyata prajurit-prajurit yang setia pada Kirkso. Memang masih banyak orang-orang yang setia pada Kirekso. Hanya mereka takut karena Ki Sabrang sangat kejam. Panggil kedua pengawal itu kemari, Ki. Iya, Den. Ayu memanggil kami? Iya, duduklah kalian. Ah, terima kasih, terima kasih. Den. Aku sangat terharu atas kiriman panen kalian ini. Sehingga aku ingin menyampaikan terima kasih pada kalian dan juga pada kawan-kawan di kampung kita. Hanya yang aku ingin tanya, siapa yang menyuruh kalian berbuat seperti oh, ini? Oh, <laughs> tidak ada, Den. Hanya kehendak kami bersama saja, Den. Kalian jangan berbohong. Aku kenal kalian bukan setahun dua tahun, sehingga aku tahu persis bahwa kalian berbohong padaku. Katakanlah, jangan diam. Yang menyuruh kami berbuat begini, Batara Denayu. Kang Batara? Iya, Denayu. Kapan kalian bertemu dengan Kang Batara? Ah, ketika pertama-tama kami bertugas menjaga Denayu di sini. Tapi Batara juga sudah datang ke Lubuk Mentilin berbicara dengan orang-orang di sana, Denayu. Sehingga mereka berbuat seperti ini. Apa maksud Kang Batara berbuat seperti ini, Kiwista? Di samping dia menghormati Kirakso, ah, Batara juga ingin menghancurkan Kisabrang dari dalam lubuk mentilin. Oh, Kang Batara itu pejuang yang hebat. Dia masih berjuang. Sementara kita-kita ini sudah menyerah pada keadaan. Dia memang berjanji akan berjuang sekuat yang dia bisa. Terutama setelah dia ditangkap oleh Kisabrang. Ditangkap? Ya, Den Ayu. Batara pernah tertangkap. Bahkan hampir saja dihukum gantung oleh Kisabram. Tapi Batara itu orang sakti. Dia dapat meloloskan diri. Bahkan dalam upaya pelariannya, dia sempat membunuh beberapa orang prajurit yang setia pada Kisabram. Kurang ajar. Kisabram itu memang harus dihajar. Kalau Den Gandini mau bergerak, bukan sekarang waktunya. Den Gandini harus bersabar Tunggu kesempatan yang paling bagus. Kenapa begitu, Ki Wista? Sekarang Ki Sabrang sedang dalam keadaan jaya. Dia sedang dalam kekuatan yang hebat. Hampir seluruh prajurit Lubuk Mentilin berada di belakangnya. Uh, uh, dan kalian berdua pilih siapa? Pilih aku atau Ki Sabrang? Wah, kami pilih <laughs> Den Gandini ya. Betul, Den. Kami bersedia mati untuk Den Gandini. Iya. Bagus. Tinggal aku mencari kekuatan lain untuk menghancurkan kisah Brang. Kang Batara telah menyakiti hatiku. Tapi aku tahu bahwa dia suka padaku hanya karena kekasihnya maka aku disingkirkannya. Aku tahu kekasihnya itu cantik, tapi apa aku tidak cantik? Bahkan aku bisa membuat diriku lebih cantik dari kekasihnya itu. Kalau Rama Rabumi bilang, jangan mengemis cinta, maka aku tidak akan mengemis cinta. Tapi Kang Batara lah yang akan mengemis cinta padaku nanti. Hmm, itu Kang Batara. Dia masih mundar-mandir di sekitar tempat ini. Aku tidak tahu apa yang dia cari. Dia berjalan ke arah hutan gombak. Padahal dia tahu hutan itu angker, berbahaya. Tapi memang dasar laki-laki pemberani. Dia tidak merasa takut sedikit pun. Berbahaya. Rompang sedang memperhatikan gerak-geriknya Kang Batara. Sedangkan Kang Batara tidak menyadarinya. Ah, Rompang bukanlah lawan Kang Batara. Apalagi keadaan siluman jahat itu sekarang sedang ganas-ganasnya. Tapi aku ingin menonton saja apa yang akan terjadi bila mereka berhadapan.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 berdiri lama. Dia menenangkan perasaannya. Sementara Mak Rompang sedang mengintai Batara. Mak Rompang tahu bahwa Batara adalah murid musuh besarnya. Sehingga Mak Rompang berniat untuk menghancurkan Batara sebelum Batara menjadi kuat dan sakti. Nah pendengar yang berbahagia, bagaimana kelanjutan kisah ini?